Kali ini kita kehadiran beberapa tamu yang spesial berkaitan dengan keteladanan. Seperti yang kita ungkap, kalau kita ingin merubah sesuatu dengan menuntut orang lain, maka kita akan siap dengan banyak kecewa. Marilah kita merubah sesuatu seperti yang dianjurkan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri tauladan kebaikan yang nyata. Baik, di samping kanan dulu ya. Ini ada katanya sunahnya ke kanan ah ini Sudah tahu ini sebagai Ustaz Sahrul atau Ustaz <laughs> Bagaimana nih? Assalamualaikum. Dek. salam Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali saya bisa diundang sama AA. Alhamdulillah. Ya, ya. Saya sempat malu pemirsa dan juga Eh, para undangan di sini. Saya waktu ketemu dengan Aagim di Masjidil Haram, saya lagi tidur. Iya. Kenapa malu? <laughs> Kecapean. Jadi saya kalau ngeliat, ngeliat aduh <laughs> malu. kan tidur itu bagian nikmat dari Allah, ya. Nggak apa-apa, itu kan aslinya kalau sedang tidur. <laughs> eh, A sedang berbincang-bincang tentang teladan ya. Apa yang menarik, bagaimana seorang artis bisa memberikan visi keteladanan untuk merubah negeri ini. Eh, mungkin masih terlalu jauh ya kalau tanyakan pada saya karena terus terang saya sendiri uh, apa masih perlu belajar untuk mencapai itu apalagi untuk menjadi teladan bagi orang lain menjadi teladan bagi diri saya sendiri pun itu kadang saya masih suka ya itulah A ah, ya A ah, ya, gimana ya? gimana <laughs> kurang ya paling kurang tidak ya, paling tidak begini maksudnya uh, apa uh, <laughs> saya sekarang sudah berada dalam posisi seperti ini Eh, saya berusaha ingin memanfaatkan apa yang sudah saya capai. Tepat. Saya harus mensyukuri apa yang sudah saya dapat dengan eh, hal-hal uh, yang positif yang kita bisa lakukan itu. Bagus. Untuk public figure seperti beliau memang hari-harinya akan diamat-amati oleh masyarakat, betul tidak? Maka semua popularitas ini harus dijadikan cambuk di mana kita berada jadi teladan ya setuju tidak setuju baik ya. sekarang dari negeri jiran Eh, Mbak Siti, gimana Neng Siti atau apa kabar Dek Siti Nur Khaliza? Alhamdulillah. Pertama sekali, Assalamualaikum kepada semua yang ada di sini dan juga yang menonton. Juga saya dengan rasa rendah diri, berterima kasih sekali kepada Aagim bersama semua yang terlibat karena bisa menjemput saya untuk bersama-sama dan ini satu penghormatan bagi saya untuk bersama-sama sebenarnya berkongsi apa yang perlu kita berikan yang terbaik untuk uh, sesama kita umat Islam. Iya, alhamdulillah. De, si, saya ngomongnya apa ya? Neng Nur. Ne, oh, <laughs> Neng Nur. saya orang Sunda jadi biasanya manggilnya Neng ya. ya kami memperhatikan dengan istri pernah menyimak uh, wah kok Siti kok agak lain dari yang lain ya penampilan lebih tertutup eh, kemudian juga sikap apa yang membuat eh, bersikap seperti ini ketika dunia sedang glamor dan sebagainya Ya, secara pribadi Siti rasakan sebenarnya um, apa yang Siti lakukan adalah dari dalam diri Siti pertama Siti yang penting latar belakang keluarga Siti sendiri mereka lebih menitik beratkan soal adat budaya dan ini memang Siti tidak nafikan dan yang selebihnya nawa itu kita sebenarnya walaupun bergelar insan seni ini bukan satu satu peluang untuk kita membuat apa saja yang kita suka sebenarnya ada batasnya dalam uh, kehidupan kita sebagai orang timur dan secara pribadi Siti sendiri sebenarnya tidak mm, tidak ingin orang melihat Siti terlalu baik atau meletak Siti di peringkat yang tertinggi kerana kita sebagai manusia juga akan melakukan kesilapan dan sebenarnya daripada dalam diri kita perlu berhati-hati dari setiap masa dan Siti sekarang ini berada pada tahap sekarang sebenarnya atas nasihat juga atas um, keprihatinan banyak pihak daripada keluarga Siti sendiri daripada peminat juga sebenarnya banyak memainkan peranan jadi Alhamdulillah Siti cuba dan insyaAllah tak akan um, kita mempersiasiakan ke kepercayaan orang ramai terhadap Siti Alhamdulillah ya Alhamdulillah memang berat menjadi seorang yang disaksikan banyak orang diperhatikan Eh, saya pernah mendapat nasihat kalau seseorang di mana tuh tempat perempuan nakal tuh ditunjuk ke sana lalu dia pergi ke sana dan berzina yang berzina dapat dosa dan yang menunjuknya juga dapat dosa tapi sesudah itu dia pulang dia ajak yang lain-lainnya maka setiap orang berzina yang tuh itu hanya tuh dapat juga dosanya jadi begitulah kalau menjadi orang public figure, apa yang kita berikan tauladan itu yang akan kembali kepada kita. Kalau kita memberikan tauladan kebaikan, orang lain mendapat pahala, eh, pahala, <laughs> pahala maka Sarul mendapat pahala dan uh, Neng Siti dapat pahala, Neng Nur dapat pahala ya. Boleh saya bersiapa ini? Ada <laughs> istri saya malu sekali ini mau tampil pada hari ini, tapi saya harus mengajak beliau demi keamanan bersama, <laughs> demi keamanan dan ketertiban. Bagaimana perang? <laughs> Oh jadi kurang serius kita mah ya. Eh, para pemirsa yang budiman eh, putra dua, putri lima ini sudah menjadi sebuah kenyataan di rumah tangga kami. Bagaimana peran seorang ibu di dalam memberikan keteladanan? Apakah menjadi kunci tidak nih? Eh, eh, eh ibu Nini Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum cerita tentang ibu saya sebagai istri berterima kasih sekali kepada AA sebagai suami yang sudah banyak membimbing, memberikan contoh. Mudah-mudahan AA selalu menjadi kebanggaan keluarga, selalu memberikan contoh untuk istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah. kasih ya ayah. <laughs> Ya memberikan contoh karena mamanya mau dicontohin gitu. ya sekarang punya anak tujuh ya ayah ya entah berapa lagi bagaimana yang terbaik menurut Allah ini BKKBN langsung panik ini ya. Ini ya, apa mama dengan selama mendidik anak itu apakah memang keteladanan itu menjadi kunci perubahan anak atau tidak? Bagaimana menurut seorang istri ini? Iya benar sekali ketika seorang ibu menginginkan anaknya cerdas, anaknya berprestasi ini justru memotivasi ibu sendiri khususnya saya sendiri termotivasi sekali ketika ingin anak-anaknya berprestasi, ingin rajin baca. Saya aja duluan rajin baca. Hmm. Kemudian ingin anaknya tuh rajin sholat. Ya sudah aja ibunya dulu ya, rajin ya, sholatnya. Lebih baik ya. ya. Ingin anak senyum. Ya ibunya senyum. Ini ingin anak rajin. Ibunya rajin dulu. Eh, bapaknya kapan rajinnya? <laughs> ya kan bapaknya lebih duluan memberikan contoh istrinya. Aduh, gitu Contohnya? ya Baik. contohnya A bisa berceramah dan A selalu mengajak istrinya untuk mencoba belajar bagaimana berbicara begitu. Ya? Iya, alhamdulillah. Tadi pagi di rumah semua pada nyuci jendela dan sebagainya coba apa yang menggerakkan mereka mah ya kan mama agak sulit ya kadang-kadang mengajak anak untuk kerja karena ada ada yang bantu-bantu di rumah e, ternyata A inisiatif ingin ngetel sendiri walaupun sudah detail tapi kan dipel dua kali lebih bersih. Iya, lagi. memang ah, ngepelnya sih sudah ada yang ngepel duluan. <laughs> Dan lucunya ya anak-anak turun bangun tidur, sudah sholat, sudah selesai itu ngeburusut dari atas turun. Ngeburusut itu. Katanya berborolok lah silakan. <laughs> ya turun, sudah turun begitu ya. Ketika ketika lihat uh, ayahnya sedang ngepel, Ya tidak usah banyak bicara Ternyata anak-anak tuh lihat Bapak sesibuk apapun ngepel Anak-anak tuh langsung ah, sibuk Ada yang bawa koran bekas ya. Ada yang ngelap itu wastafel nggak ada satupun yang diem tuh, Alhamdulillah itu ya Padahal ngepelnya belum tentu bersih ya Jadi saya kalau ngepel tuh rada riak Pak Karena ngarap-ngarap anak-anak melihat gitu Sering-sering aja ya, ya Oh memang tiap pagi akan ah, ngepel mah Baik para pemirsa yang budiman menarik sekali. Ada yang akan ditambahkan tidak nih oleh Mang Sahrul? Uh, eh, ya mungkin ini berhubungan dengan profesi ya. Iya. Jadi saya tertarik sekali ah bilang bahwa uh, apa uh, di profesi public figure itu memang sangat berat ya. Kadang saya juga merasakan uh, kita berbuat baik uh, apa namanya dari lihat orang takutnya jadi ria. Kita sendiri masih merasa kita belum mantap keimanannya karena uh, apa namanya apa yang kita lakukan ya termasuk yang jelek juga ya akhirnya jadi omongan orang juga. Iya. Nah itu saya jadi akhirnya uh, sangat sangat lama prosesnya dan sampai sekarang pun masih belajar. Ah, uh, lebih intensif kan? Uh, eh, insya Allah harus untuk meladani Rasulullah yang apa punya sifat sidik yang jujur itu ya, jujur melaksanakan kebaikan memang karena diri saya sendiri hubungan saya dengan Allah gitu. Alhamdulillah memang. Uh, dilihat dari uh, profesi sekarang sudah makin menjurus ke ustad ini ya. <laughs> insya Allah, insya Allah. Kenapa? Kita butuh para tokoh-tokoh yang ada di media, yang didengar, dilihat, dan bisa menjadi suri tauladan. Karena itulah krisis di negeri kita. Pemirsa yang budiman, sesudah ini kita akan dengar juga bagaimana ungkapan dari Neng Nur atau Teh Siti ini dalam kaitannya keteladanan sesudah kita dengar bagaimana teman-teman lewat.